Semoga apa yang kita lakukan termasuk di antara bentuk amal saleh yang ada hasilnya kelak di hari kiamat. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini Allah memudahkan kita untuk melaksanakan salat asar secara berjamaah. Dan semoga kegiatan salat asar secara berjamaah bisa kita jaga semaksimal yang bisa kita lakukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan janji yang baik bagi mereka yang berusaha untuk menjaga salat asar secara berjamaah, terutama laki-laki dan untuk yang wanita mengerjakan salat asar di awal waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang menjaga salat di dua waktu yang dingin, al-bardain. Salat di dua waktu yang dingin, yang pertama yaitu salat subuh dan yang kedua salat asar dakhalal jannah maka baginya jaminan surga karena di dua waktu ini terjadi perpindahan antara malaikat yang jaga kita di siang hari dan malaikat yang menjaga kita di malam hari Allah Subhanahu wa taala berfirman lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat muakibat yang malaikat ini menjaga manusia dari arah depan dan dari arah belakang min amrillah karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang menjaga siang hari, ada yang menjaga malam hari. Malaikat yang berjaga siang mereka naik menuju Allah Subhanahu wa taala di waktu asar. Sebelum naik mereka berkumpul ketika kaum muslimin melaksanakan sholat asar. Kemudian turun malaikat malam lalu mereka naik dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala wa a'lamu bihim. Bagaimana pertanyaan Allah? Allah bertanya kepada mereka, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kondisi terakhir para hambaku ketika kalian meninggalkannya? Maka mereka akan menjawab, "Tarakna ibadakum wa hum yusallun." Aku tinggalkan mereka ya Allah dalam kondisi mereka sedang salat. Sungguh jawaban yang sangat membahagiakan ketika malaikat tanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi terakhir kita dan malaikat ini menjawab dengan jawaban yang indah. Tarokna ibadakum wahum yusallun. Aku tinggalkan hambamu ya Allah dalam kondisi mereka salat. Demikian pula malaikat malam selesai berjaga sampai subuh. Kemudian mereka berkumpul di waktu subuh. Lalu mereka naik menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana kau tinggalkan hambaku? Dan mereka akan menjawab, Tarakna ibadakum wahum yusallun Aku tinggalkan hambamu ya Allah dalam kondisi sedang melaksanakan sholat subuh. Karena itulah hadirin dimakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebisa mungkin jaga dua sholat ini. Kita laksanakan secara berjamaah. Dan ketika sampai pun ketika anda musafir dan memungkinkan untuk tidak jamak. Maka disarankan untuk tidak jamak dalam rangka mengejar keutamaan dan fadilah sholat ketika asar. Kemudian pada kesempatan kali ini sebagaimana yang tertera dalam pengumuman, kita akan mengupas tentang Qawaidul Arba. Al-Qawaid Al-Arba, empat kaidah penting yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Al-Musleh, seorang ulama besar yang memperbaiki kondisi umat di masa banyaknya kesyirikan tersebar di masyarakat, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi. Yang kaidah ini berisi tentang empat prinsip pokok dalam memahami kesyirikan. Dan itu semuanya berdasarkan latar belakang dari kondisi lingkungan yang beliau alami, sehingga apa yang beliau sampaikan sangat real dan sangat sesuai dengan kondisi real yang ada di masyarakat. Semoga para peserta sudah mendapatkan makalahnya. Ada yang belum? Masih banyak yang belum ya? Yang KPMI sudah semua? disediakan panitia? Oh belum. Semoga nanti bisa disediakan karena kemarin kita telah uh, sediakan kurang lebih ada 40 atau 50 eksemplar. Prioritas dibagikan untuk peserta KPMI dan nanti jika ada sisa bisa dibagikan ke peserta yang lain. Taib. Sebelum kita mengawali syarah Kuwait Arba, kita akan sebutkan tentang beberapa mukaddimah yang perlu kita fahami tentang masalah tauhid. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita perlu sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Bukan untuk sesuatu yang sifatnya main-main. Namun di balik Allah menciptakan alam, di sana ada tujuan besar. Dan kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini kita bisa mengetahui itu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Di antara yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang latar belakang dan tujuan besar Allah ciptakan alam ini, jika kita simpulkan di sana ada dua. Yang pertama, tujuan Allah menciptakan alam semesta. Tujuan Allah menciptakan kita, manusia, dan menciptakan jin, yang dua-duanya adalah makhluk mukallaf. Pertama adalah agar kita berusaha mengenal siapakah Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha mengenal siapakah Tuhan kita. Kita mengenal siapakah yang menciptakan kita. Yang diistilahkan oleh Ibnu Qayyim dalam kita Muhammad Salihin dengan tauhidul ma'rifah wal isbat. Berusaha untuk memahami tentang tauhid, mengenal Allah dan menetapkan meyakini apa saja yang Allah ceritakan tentang dirinya dalam Al-Qur'an kita bisa lihat tujuan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Falaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa min al ardi mithlahum." Dialah Allah dan yang telah menciptakan sab'a samawati, langit yang jumlahnya tujuh lapis. Wa min al ardi mithlahum dan bumi yang semisal dengan langit. Semisal dalam jumlah atau semisal dalam lapisan semisal dalam lapisan ya tanazzalul amru bainahum segala bentuk urusan dan ketetapan turun di antara langit dan bumi tujuan besarnya adalah kamu agar kalian wahai para manusia mengetahui memahami annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma wa Allah subhanahu wa ta'ala kuasa atas segala sesuatu dan bahwa Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Artinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah ciptakan langit yang tujuh dan bumi yang tujuh beserta isi dari keduanya, baik penghuni langit maupun penghuni bumi. Tujuan besarnya adalah agar kita menyadari dan kita memahami siapakah penciptanya, siapakah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah salah satu tujuan besar Allah ciptakan kita adalah agar kita mengenal siapakah yang menciptakan kita, agar kita mengenal siapakah Tuhan kita. Sehingga hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa saksikan dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapakah dirinya. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan perbuatan-perbuatannya yang Allah lakukan untuk para hambanya. Yang itu semuanya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak memperkenalkan dirinya tentang siapakah hakikat dirinya. Bahkan ayat-ayat Al-Qur'an yang di situ murni membahas tentang Allah Subhanahu wa taala memiliki keistimewaan yang lebih tinggi dibandingkan ayat Al-Qur'an yang di situ berisi pembahasan tentang berisi pembahasan tentang makhluk. Karena ayat Al-Qur'an kalau ditinjau dari statusnya sebagai firman Allah, maka semuanya sama. Semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau ditinjau dari pembahasan yang dikupas dalam ayat tersebut, maka ayat yang membahas tentang siapakah Allah, tentang zat Allah, tentang sifat-sifat Allah lebih mulia dibandingkan ayat yang membahas tentang makhluk, tentang orang e, tentang manusia, kemudian tentang orang baik maupun orang yang jahat yang ada dalam Al-Qur'an. Dan kita tahu bahwa Al-Quran secara umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama isinya apa? Tentang halal haram, tentang ahkam, ada perintah, ada al ada larangan. Yang kedua isinya tentang berita makhluk. Di sana ada cerita tentang orang saleh di masa silam, cerita tentang para nabi, cerita tentang orang-orang kafir dan seterusnya. Kemudian yang ketiga berita tentang Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada ayat yang membahas tentang sifat-sifat Allah, apa saja perbuatan Allah untuk para hambanya, termasuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak dan mengatur semua yang ada di alam semesta ini. Dan para ulama mengatakan bahwa ayat yang berbicara tentang zat Allah lebih mulia dibandingkan ayat yang berbicara tentang makhluk. Karena itulah Nabi Alaihi Sallallahu Wasallam menyebut ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Dan beliau menyebut surat yang paling agung dalam Al-Quran adalah surat Al-Ikhlas. Karena ayat, Al ayat kursi maupun surat Al-Ikhlas, dua-duanya adalah ayat dan surat yang khusus membahas tentang siapakah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah hadirin dimakan Allah termasuk salah satu di antara kesalahan ketika ada orang yang menganggap bahwa kita tidak perlu untuk mengenal siapakah Tuhan kita. Kenali diri kita saja, bahas tentang makhluknya dan jangan membahas tentang Allah. Ini pemahaman yang keliru. Apa gunanya Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang dirinya dalam Al-Qur'an sementara membahas tentang siapakah Allah itu dilarang? Ada sebagian orang yang kemudian e, menyebarkan kalimat yang itu tidak benar dan mereka mengatakan bahwa kita tidak boleh membahas tentang siapakah Allah boleh kita bahas makhluknya dan bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang benar justru salah satu tujuan Allah menciptakan kita adalah agar kita mengenal siapakah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain Allah sampaikan di surat di surat Nuh Allah mengatakan malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad Kenapa kalian tidak mengharapkan kepada zat kepada Allah Subhanahu wa taala waqara dengan tunduk kepadanya? Waqad khalaqakum atwara, padahal dia telah menciptakan kalian dalam kondisi secara bertahap. Dari mulai tidak ada, kemudian muncul zigot, berkembang-berkembang jadi janin dan seterusnya hingga lahirlah kita. Ini semua menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala hendak menceritakan siapakah dirinya kepada kita dan ini bahkan menjadi salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Kemudian yang kedua, Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dan isinya adalah agar mereka mengetahui kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diistilahkan oleh Ibnu Qayyim dengan tauhidul qasdi wat talab, mentauhidkan Allah dalam maksud dan perbuatan. Di antara dalil yang sering kita dengar adalah firman Allah di surat Ad-Dariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka berusaha untuk beribadah hanya kepadaku. Karena itulah hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk itu memahami dua hal besar ini, dua tujuan besar ini, maka hidupnya akan serasi. Pertama dia berusaha untuk memahami siapakah Tuhannya, siapakah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua dia memahami apa kewajiban dia kepada Tuhannya, apa kewajiban dia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang harus dia lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bisa berusaha memahami dua hal ini dengan benar, maka dia akan menjadi orang yang hidupnya lurus, dia akan berada di atas siratal mustaqim. Ini yang pertama. Karena itulah hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala berangkat dari tujuan besar tadi yang itu merupakan kajian utama dalam pembahasan tauhid, maka para ulama memberikan definisi tentang apa itu tauhid. Mereka mengatakan tauhid pengertiannya adalah ifratullahi bima yahtassu bihi. Ifratullahi bima yahtassu bihi. Mengesahkan Allah dalam masalah yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala saya ulang mengesakan Allah dalam masalah yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa saja masalah yang itu menjadi khusus untuk Allah Subhanahu wa taala? Jika bisa kita rinci, maka yang khusus untuk Allah ada tiga hal penting. Pertama adalah mengisahkan Allah dalam perbuatan Allah kepada hambanya. Contohnya, Allah menciptakan. Allah mengatur rizki Allah mengatur alam semesta Allah yang mengendalikan hujan Allah yang menghidupkan dan mematikan Allah yang memberi hidayah Allah yang Allah yang menetapkan hukum dan seterusnya kalau kita memahami bahasanya Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang menciptakan yang mengatur memberi rizki dan seterusnya dan kita berusaha untuk meyakininya dengan benar dan kita juga berusaha untuk mengamalkannya dengan benar maka berarti kita telah mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah kepada hambanya. Yang ini, jenis yang pertama ini, diistilahkan oleh para ulama dengan diistilahkan oleh para ulama dengan rububiyatullah. Sehingga kalau kita mengesahkan Allah dalam masalah perbuatan Allah kepada para hambanya, jadinya adalah mengesahkan Allah dalam masalah rububiyah Allah rububiyah Allah artinya perbuatan Allah kepada hambanya. Allah yang menciptakan, memberi rizki, mengatur, memiliki, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Kalau kita berusaha untuk meyakini dengan benar bahwa dialah yang melakukan semua ini, tidak ada makhluk satupun yang mampu melakukannya, dan karena itu kita berusaha menggantungkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Berarti tauhid kita tentang rububiyah Allah adalah tauhid yang benar. Kemudian yang kedua, makna yang kedua adalah kewajiban makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal khusus milik Allah yang kedua adalah kewajiban makhluk kepada Allah. Apa yang harus kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak boleh diberikan untuk makhluk. Apa saja yang harus kita lakukan untuk Allah yang ini tidak boleh kita berikan untuk makhluk. Yang ini jika diberikan untuk makhluk, maka jatuhnya perbuatan kesyirikan. Dan yang kedua ini diistilahkan oleh para ulama dengan uluhiyah Allah. Sehingga kalau ada orang yang berusaha mengesahkan Allah dalam masalah tugas dan kewajibannya kepada Allah, maka dia telah menegakkan tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang khusus untuk Allah terkait dengan nama dan sifatnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan memiliki sifat yang itu tidak dimiliki oleh makhluknya. Sehingga setiap hamba wajib meyakini bahwa Allah memiliki nama ini. Allah memiliki sifat ini yang itu berbeda dengan apa yang dimiliki oleh makhluknya. Kalau kemudian kita berusaha untuk menanamkan akidah, Allah punya nama, Allah punya sifat, yang itu semua berbeda dengan apa yang dimiliki oleh makhluk, maka berarti kita telah menerapkan tauhid yang benar dalam masalah nama dan sifat, yang diistilahkan oleh para ulama dengan tauhidul asma wa sifat. Karena itulah dari tiga hal khusus tadi, kemudian ulama mengatakan bahasanya tauhid ada tiga. Pertama tauhid rububiyah artinya mengisahkan Allah dalam masalah yang khusus bagi Allah terkait perbuatan Allah kepada para hambanya. Kita meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan, Allah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang memberi rizki dan seterusnya. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah dalam arti kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala bima yahtassu bihi min af'alil ibad terkait kewajiban yang harus kita berikan untuk Allah. Dan ini kita berusaha menjaga jangan sampai diberikan kepada makhluk yang lain, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat dalam bentuk kita meyakini dialah Allah memiliki nama dan sifat yang itu berbeda dengan apa yang dimiliki oleh para makhluknya. Ini pengertian tauhid berangkat dari apa saja yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepentingan kita dengan memahami pembatasan semacam ini, nanti kita akan bisa lihat bagaimana kondisi pemahaman tauhid yang ada di tengah masyarakat yang mereka terkadang salah paham dalam mengartikan makna tauhid itu sendiri sehingga mereka terkadang menganggap sebuah perbuatan yang itu aslinya kesyirikan bukan termasuk kesyirikan. Nanti akan kita lihat dan juga akan disinggung oleh Syekh dalam kitabnya Qaidul Arba. Baik. Sebelumnya kita akan bahas dulu apa dalil dari pembagian ini. Karena sebagian orang ada yang menolaknya. Ada sebagian yang menolaknya, dan bahkan ada di antara mereka yang menuduh bahwa ajaran pembagian tauhid jadi tiga ini mirip dengan ajaran mirip dengan trinitas seperti yang diajarkan dalam Tuhan Bapak, Tuhan Ibu dan Tuhan Anak. Sehingga mereka sampai menuduh bahwa aliran yang mengajarkan tauhid dibagi menjadi tiga ini aliran yang mengajarkan tentang akidah Trinitas. Dan tentu saja tidak demikian. Karena pembagian tauhid menjadi tiga. 100% ini bukan masalah bid'ah. Ini semuanya berdasarkan realita. Sebagaimana Bapak Ibu belajar nahwu, dalam nahwu kalimat itu ada berapa macam? Ada berapa macam? Ada berapa Pak? Tiga atau empat? Empat. Empat atau tiga? Yakin tiga atau empat? Kayaknya jawabannya ragu ini. Tiga. Pertama? Pertama apa? Isim. Yang kedua? Fi'il. Yang ketiga? Huruf. Kalimat dalam bahasa Arab ada tiga, ada isim, fiil, huruf. Baik. Apa dalilnya? Enggak ada. Dalilnya adalah ya itulah realitanya. Orang setelah banyak belajar bahasa, maka dia bisa menyimpulkan ternyata unsur kalimat itu cuma tiga. Kalau enggak isim, fiil, huruf. Tidak ada yang keempat. Seperti itu pula kita berada di lingkungan masyarakat. Kita bisa membagi manusia secara umum bisa dibagi menjadi dua. Ada jenis laki-laki dan ada jenis wanita. Dan pembagian semacam ini tidak perlu dalil tegas. Karena itu sifatnya menceritakan realita. Seperti itu pula dalam masalah pembagian tauhid. Kalau kita pelajari isi Al-Quran dan Sunnah, bisa kita simpulkan, tauhid itu hanya ada tiga tadi. Kalau nggak mengupas tentang perbuatan Allah kepada para hambanya, atau berbicara tentang kewajiban kita kepada Allah <clears throat> atau yang ketiga adalah tentang nama dan sifat yang harus kita yakini untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ini diistilahkan oleh para ulama dengan prinsip as-sabru wa taqsim. As-sabru wa taqsim. Apa itu prinsip as-sabru wa taqsim? Menyimpulkan banyak premis sehingga menjadi kesimpulan yang benar. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa pembagian tauhid menjadi tiga ini adalah pembagian yang pertama kali disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan sebelum sebelum beliau belum ada ulama yang melakukan pembagian semacam ini. Dan ini e, pendapat yang keliru, pernyataan yang salah karena banyak ulama yang menegaskan bahwa tauhid dibagi menjadi tiga sebelum kedatangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antaranya para ulama yang secara tegas menunjukkan pembagian tauhid dibagi menjadi tiga adalah Imam Ibnu Battah dalam kitabnya al Ibana, kemudian Ibnu Mandah dalam kitabnya At-Tauhid, termasuk juga Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin dan Ibnu Taimiyah dalam At-Tadmuriyah. Kemudian ini pernah diisyaratkan oleh Abu Hanifah dalam akidah atau dalam Fiqh akbar dan Ibnu Jarir At-Tabari. Yang ini semua menunjukkan bahwa aslinya keterangan para ulama mutaassirin atau keterangan para ulama belakangan tentang masalah tauhid itu bukan sesuatu yang bid'ah. Tapi mereka mengikuti pendahulu-pendahulu mereka, para ulama pendahulu-pendahulu mereka. Baik. Kemudian hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan salah satu di antara syubhat yang tersebar di masyarakat terkait masalah pembagian tauhid. Ada di antara masyarakat yang mereka membagi tauhid menjadi empat. Tiga tadi yang kita sebutkan, ditambah satu lagi yang disebut dengan tauhid mulkiyah atau tauhid hakimiyah. Apakah pembagian yang tauhid menjadi empat ini dibenarkan ataukah tidak? Sebelumnya saya tanya, ada nggak tauhid hukmiyah? Atau tauhid hukmiyah itu apa, Pak? Barangkali pernah mendengar. tauhid hukmiyah tersebar di sebagian masyarakat. Kita wajib mentauhidkan Allah dalam masalah hukmiyah atau mulkiyah. Bahwa satu-satunya yang berhak menetapkan aturan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hukum hanya boleh diambil dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dimanapun seorang muslim berada, dia harus menerapkan syariat Allah karena itu selama syariat Allah ini belum ditegakkan, maka berarti tauhid mulkiyah belum ditegakkan. Dan konsekuensinya berarti masyarakat dalam kondisi syirik dalam masalah tauhid mulkiyah sampai diterapkan syariat Islam di tempatnya. Karena itu semua masyarakat harus bersama-sama mewujudkan penerapan tauhid mulkiyah ini dengan berusaha mewujudkan syariat di lingkungannya perjuangan yang dilakukan adalah tegakkan khilafah. Tegakkan khilafah buat daulah Islamiyah apalagi berusaha untuk kemudian mengambil posisi pemerintahan sehingga nanti bisa menerapkan syariat Islam di tengah masyarakat. Itu semua motivasi besarnya adalah karena masalah tauhid mulkiyah. Baik, kita akan lihat Sebenarnya apakah pembagian tauhid mulkiyah ini dibenarkan ataukah tidak? Kalau Bapak Ibu disuruh membuat pembagian, bagi benda ini dengan pembagian yang benar, maka kita akan berusaha membaginya dengan pembagian yang itu tidak ada yang ada yang boleh yang tidak ada boleh yang sama. Kalau ada yang sama berarti pembagian itu keliru. Misalnya, Anda disuruh membagi ada angka genap, ada angka ganjil. Boleh enggak kita membuat pembagian yang ketiga? Angka genap campur ganjil. Enggak bisa, karena angka itu hanya ada dua kalau enggak genap, ganjil. Atau kita disuruh membagi. Manusia itu kalau enggak laki-laki, wanita, tambah satu lagi, bencong. Boleh enggak pembagian yang ketiga ini disebutkan? Tidak boleh, karena secara syariat bencong itu tidak ada bencong itu maksimal hanya sampai balik. Dilihat mana yang keluar duluan ketika buang air kecil dan itulah yang menentukan apa jenis kelaminnya. Sehingga bencong tidak ada yang dipertahankan sampai akhir hayat. Kalau karakter dan mental yang tidak normal, nah ini mungkin terjadi sampai akhir hayat. Tapi kalau secara jenis kelamin tidak ada manusia yang punya dua kelamin adanya hanya satu kelamin tapi ketambahan dan itu sifatnya tidak aktif. Baik. Sehingga kalau kita bagi menjadi tiga namun pembagian yang ketiga ini bisa dimasukkan ke yang pertama atau yang kedua, maka pembagian yang ketiga ini tidak dibenarkan. Karena itulah jika kita lihat, para memang mengatakan tidak ada bedanya tauhid mulkiyah ini disendirikan. Dan itu bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi hak Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan setiap aturan syariat. Hak Allah menetapkan aturan syariat dan menetapkan hukum untuk Allah, maka tauhid mulkiyah ini hakikatnya adalah masuk bagian dari tauhid rububiyah. Karena tadi rububiyah Bapak pengertiannya mengesahkan Allah terkait perbuatan Allah kepada hambanya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi bahwa para hamba wajib untuk menerapkan dan melaksanakan hukum serta syariat Allah. Berarti ini hubungannya dengan apa? Kewajiban kita kepada Allah Kalau ini kita dengan masalah tauhid, ini masuk bagian dari tauhid uluhiyah. Karena itu sebenarnya tauhid uluhiyah atau tauhid uluhiyah diberikan. Padahal kita ini sebenarnya bisa masukkan dari rupiah atau kita masukkan bagian dari oh ya tergantung ya dari sudut pandang yang mana. Kalau kita lihat dari sudut pandang bahwasanya dialah Allah satu-satunya yang berhak menetapkan hukum, yang berhak menetapkan syariat, maka berarti ini terkait perbuatan Allah kepada hambanya. Yang ini masuk kajian tauhid rububiyah. Tapi kalau kita bahas dari sisi bahwa setiap hamba wajib melaksanakan syariat Allah, ini berarti masuk pada kewajiban hamba kepada Allah yang itu masuk pada kajian tauhid uluhiyah, sehingga tidak perlu kita sendirikan. Dan yang lebih penting untuk kita perhatikan, kenapa tauhid hukmiyah ini disendirikan? Di situ ada latar belakang yang bisa jadi adalah memotivasi orang untuk melakukan penyimpangan terutama latar belakang terhadap atau sikap hulu terhadap masalah penerapan syariat. Karena adanya tauhid hukmiyah yang disendirikan memotivasi banyak masyarakat untuk melakukan berbagai macam tindakan pemberontakan, memotivasi masyarakat untuk lebih mementingkan sesuatu yang sebenarnya itu perlu ada yang lain yang diunggulkan seperti yang terjadi di tengah-tengah di tengah masyarakat kita. Ada sebagian orang yang berusaha untuk mewujudkan tujuan besar hidup ini adalah menegakkan khilafah. Kenapa? Karena motivasi tauhid mulkiyah. Pokoknya Islam harus punya kerajaan. Islam harus punya khilafah. Padahal tujuan sejati Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia yang terbesar adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ini ditinggalkan dalam rangka menerapkan khilafah. Ada juga yang kemudian dia berusaha mengejar kursi jabatan. Dengan maksud nanti kalau kemudian sudah dapat jabatan, bisa dengan mudah menerapkan aturan. Meskipun ternyata tujuan yang mereka harapkan tidak terwujud setelah mereka memiliki kursi jabatan. Kita bisa buktikan di masa silam banyak raja yang mereka masuk Islam. Raja yang masuk Islam sementara rakyatnya kafir. Sebagai contoh misalnya raja Habasyi. Raja Habasyi beliau masuk Islam. Dan sekalipun demikian, status beliau seorang raja Islam sendirian di tengah lingkungan yang semuanya Nasrani tidak bisa memaksa rakyatnya untuk jadi untuk jadi Islam. Sampai ketika para uskup yang berada di sekitar Habasyi ini merasa aneh dengan sikap tuannya, mereka pun tanya kepada tuannya, nampaknya ada sesuatu yang asing, jawab tuannya, Ana u'minu bihada. Saya masih beriman dengan ini. Beliau pegang sakunya, saku bajunya yang di situ ada kitab. Anggapan para uskup ini ini adalah kitab Injil. Padahal yang dimaksud dengan Habasyi adalah Al-Qur'an. Beliau sampai menyembunyikan imannya di hadapan para uskupnya. Bukti bahwa terkadang kekuasaan tidak bisa mengendalikan rakyat. Termasuk juga yang dialami oleh Heraklius Raja Heraklius ketika mendapatkan surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengumumkan kepada masyarakat. Siapa yang ingin menjadi pemenang, menjadi orang yang muflih, maka ikuti orang yang mengirim surat ini. Apa yang terjadi? Rakyatnya bubar. Kemudian setelah itu balik lagi dan beliau mengatakan atau si Raja Heraklius mengatakan, "Saya hanya hendak menguji kalian sejauh mana eh, loyalitas kalian kepada agama kalian." Ini menunjukkan bahasanya kekuatan, kekuasaan yang dimiliki oleh manusia terkadang tidak bisa mengendalikan bawahannya. Sekalipun dia dalam kondisi punya kekuasaan, punya jabatan, namun kalau kemudian rakyatnya tidak dikendalikan, maka dakwah tauhid tidak bisa diterapkan. Karena itu hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah pembagian yang keempat ada tauhid mulkiyah yang, disendir, yang disendirikan yang lebih tepat adalah tidak perlu kita lakukan karena pembagian semacam ini latar belakangnya adalah hulu terhadap masalah penerapan syariat. Kemudian yang berikutnya mukaddimah yang kedua kita akan memahami bahwa lawan tauhid adalah syirik. Dan pengertian syirik akbar dijelaskan oleh para ulama adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam masalah yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang pengertian ini bisa kita simpulkan di surat Asy-Syu'ara. Allah mengatakan ketika menceritakan kondisi ahlun nar yang mereka menyesali perbuatannya. Allah berfirman, "Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum birabbil alamin." Demi Allah, sungguh kami itu dalam kesesatan yang nyata ketika kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada penyesalan yang mereka lakukan dengan mengatakan kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'tilun. Segala puji bagi zat yang telah menciptakan langit dan bumi, menjadikan kegelapan dan cahaya, thumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'tilun. Kemudian orang-orang kafir kepada Robnya mereka ya'tilun. Ya'tilun maknanya yusawun. Mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada satu kata yang sama antara ayat di surat Asy-Syu'ara dan di surat Al-An'am, yaitu kata menyamakan. Sehingga para ulama mendefinisikan tauhid adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Pengertian ini juga bisa kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Ibnu Mas'ud ayu dzambi Dosa apakah yang paling besar? Kata Rasulullah SAW. alaihi wasallam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sekutu untuk Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala padahal dialah yang telah menciptakanmu. Coba kita lihat ilustrasi seperti ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi di sini ada makhluk. Seseorang disebut syirik ketika dia mensejajarkan makhluk yang rendah ini diangkat tinggi-tinggi dan dipuji setinggi-tingginya sehingga dia sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap kesyirikan. Mengangkat makhluk disejajarkan dengan Allah taala. Ini sifat kesyirikan. <clears throat> Tapi ada yang sebaliknya. Ada orang yang bersikap merendahkan dan menghina Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah disifati sebagaimana layaknya sifat makhluk. Ini tidak kita sebut sebagai syirik, tapi ini menghina dan menghina dan mengejek Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan innallaha Allah sifat yang itu tidak dimiliki oleh Allah sifat yang hanya dimiliki oleh sifat fakir mereka mengatakan ini Allah fakirun wanah Allah fakir dan kita yang yang ini bukan sikap kesyirikan tapi ini makna Allah Subhanahu wa taala betul dua-duanya hukumnya sama sama-sama kekufuran namun kalau kemudian mana yang dihukumi sebagai kesyirikan, bentuk kesyirikan itu terjadi ketika makhluk diangkat setinggi-tingginya sehingga sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala ini syirik. Tapi kalau kemudian ada orang yang menganggap Allah Subhanahu wa taala seperti makhluk, ini bentuknya menghina Allah Subhanahu wa taala. Atau juga orang yang pernah mengatakan ya yatullahi maglulah. Tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbelenggu. Kemudian Yahudi juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berperang dengan makhluknya lalu Allah Subhanahu wa taala menang. Kemudian Yahudi juga meyakini Allah Subhanahu wa taala pernah gulat dengan Nabi Musa dan Allah kalah. Ini semuanya adalah penghinaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bentuknya makhluk diangkat setinggi-tingginya sehingga sejajar dengan Allah, ini bentuknya syirik. Bisa membedakan ya? Baik. Sebagai contoh hadirin dimakan Allah, salah satu di antara yang khusus untuk Allah karena tadi definisi syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam masalah yang khusus untuk Allah. Sebagai contoh misalnya Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada satupun makhluk di langit maupun di bumi yang mengetahui sesuatu yang gaib kecuali Allah. Berarti mengetahui sesuatu yang gaib ini milik siapa? Khusus milik Allah. Kalau ada di antara manusia yang dia meyakini fulan si A tahu masa depan atau si A dia punya sifat weruh durunge winarah, tahu sebelum diberitahu atau dia punya ilmu terawangan dan seterusnya. Berarti dia menyanjung makhluk tadi, memuji makhluk tadi dengan pujian yang setinggi-tingginya sehingga sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain. Langit dan bumi ini diciptakan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang ikut nimbrung melakukan musyarakah dengan Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Ada sebagian qasidah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu ikut campur, ikut musyarakah dalam penciptaan langit dan bumi. Dan itu berarti menyunjung makhluk dengan sanjungan yang setinggi-tingginya sehingga dia sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala dan itu kesyirikan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada qasidah namanya qasidah burda. Yang bunyinya dalam qasidah itu ada pernyataan wa min ulumika ilmul والقلم wal qalam wa min jutika dunya wa dan bagian dari ilmumu wahai Muhammad wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu lauhi wal qalam engkau mengetahui isi lauhul mahfud dan apa yang ditulis oleh pena catatan takdir padahal yang tahu ini hanya Allah Subhanahu wa taala wa min judika dan bagian dari kemurahanmu adalah ad-dunya wa dharratuha, terciptanya dunia dan madunya dunia. Apa madunya dunia? Saingannya dunia apa? Akhirat. Dan bagian dari kebaikanmu wahai Muhammad adalah terciptanya dunia dan akhirat. Ini menyanjung tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia dianggap memiliki sifat layaknya Allah Subhanahu wa taala dan itu kesyirikan. Namun hadirin dimakan Allah, sangat disayangkan ternyata kosidah semacam ini tersebar di masyarakat. Padahal itu kosidah yang isinya kesyirikan. Karena itu sangat penting untuk kita pahami definisi dan batasan syirik ini. Semua yang di situ ada unsur menyamakan makhluk sebagaimana layaknya Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu di antara sifat yang itu menjadi kehususan bagi Allah, maka statusnya kesyirikan. Kemudian di sini ada catatan dalam salah satu kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah berarti di sana ada bentuk menyamakan yang itu tidak khusus untuk Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya contohnya seperti ini. Kita melihat dan Allah juga melihat. Kalau ada orang yang mengatakan Allah melihat, dia melakukan kesyirikan atau tidak? Melakukan kesyirikan atau tidak? Tidak. Karena kalimat Allah melihat tidak berarti bahwasanya kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kecuali kalau kita punya keyakinan penglihatan Allah sebagaimana penglihatan makhluk atau keyakinan penglihatan makhluk seperti penglihatan Allah. Mana yang syirik? Yang pertama atau yang kedua? Ya? Yang pertama atau yang kedua? Atau dua-duanya? Kalau ada kalimat seperti ini, penglihatan Allah seperti penglihatan makhluk. Ini syirik atau tidak? Ini menghina Allah. Berarti menganggap penglihatan Allah itu ter terbatas. Sebagaimana keyakinan sebagian orang Yahudi. Allah itu bisa kalah perang, Allah gulat bisa kalah. Ya, di Taurat Anda bisa lihat bahwa diceritakan bahwasanya Allah gulat sama Nabi Musa dan Allah kalah. Kemudian kalau kalimatnya penglihatan makhluk seperti penglihatan Allah. Ini apa statusnya? Syirik. Ini syirik besar karena berarti menyamakan makhluk tadi dengan Allah. Tapi kalau cuman kalimatnya Allah melihat Allah melihat, kita meyakini Allah melihat, maka ini bukan termasuk kesyirikan. Karena kalimat Allah melihat bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Tinggal kita tambahkan saja Allah melihat dengan penglihatan yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah berbeda dari penglihatan para makhluknya. Terapkan hal ini untuk semua sifat-sifat Allah yang lain. <clears throat> Sebagai contoh, ada sebagian orang yang merasa asing kalau dia mendengar kalimat Allah punya tangan. Kok aneh? Wah, berarti kamu berbuat syirik, menyamakan Allah dengan makhluknya. Pertanyaannya, kalimat seperti ini menunjukkan kalau itu ada unsur penya, pen, e, menyamakan atau tidak? Belum tentu. Karena kalimatnya masih umum. Kita hanya mengucapkan Allah punya tangan sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Dan kalimat Allah punya tangan bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga di situ tidak ada unsur kesyirikan maupun unsur menghina Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita sebutkan tambahannya agar kemudian semakin menegaskan kala itu beda. Allah Subhanahu wa taala punya tangan dengan tangan yang sesuai kebesaran dan keagungan Allah berbeda dari seluruh makhluknya. Karena itulah hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala memahami pengertian syirik ini sekaligus mengarahkan kita untuk memiliki akidah yang benar tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya lanjutkan. Ada beberapa kelompok sesat yang dia menyerukan tauhid dan anti syirik. Di antaranya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Namun pengertian tauhid dan anti syirik menurut Jahmiyah dan Mu'tazilah tauhid menurutnya adalah mengesahkan Allah dan mengingkari semua nama dan sifat untuk Allah. Ini ada Jahmiyah itu kalau mereka memberikan penjelasan tentang Allah, mereka memberikan penjelasan dengan sesuatu yang tanpa nama, tanpa sifat. Sehingga menurut Jahmiyah, kalau ada orang yang dia meyakini Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim maka dia musyrik. Kalau ada orang yang meyakini Allah memiliki nama As-Sami Al-Basir maka dia musyrik. Semua nama dan sifat yang Allah miliki tidak boleh diberlakukan. Ini akidah Jahmiyah. Siapa yang meyakini Allah punya nama, punya sifat, berarti dia telah menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Ini akidah siapa? Jahmiyah. Kemudian contoh yang kedua adalah akidahnya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu punya akidah bahwa tauhid pengertiannya adalah mengesahkan Allah dalam bentuk menolak semua sifat-sifat Allah. Dalam arti Mu'tazilah itu masih mengimani Allah punya nama, tapi Allah tidak punya sifat. Kalau kita meyakini Allah punya sifat, berarti ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang terdahulu. Jadi yang terdahulu muncul bersamaan dengan Allah berupa sifatnya. Kalau ini kita yakini menurut Mu'tazilah ini kesyirikan. Jadi kalau akidah Mu'tazilah kita boleh meyakini Allah memiliki nama As-Sami tapi kita tidak boleh meyakini Allah mendengar. Allah memiliki nama Al-Basir artinya apa? maha melihat. Tapi kita tidak boleh meyakini Allah me melihat. Allah memiliki nama Al-Khaliq, artinya yang maha menciptakan. Tapi kita tidak boleh meyakini Allah menciptakan. Dan begitu seterusnya. Ini akidahnya Mu'tazilah. Kata Ibnu Qayyim, di sana ada enam golongan yang mendakwahkan tauhid sesuai dengan pemahaman mereka. Ada yang bentuknya seperti Mu'tazilah tadi, ada Jahmiyah, ada Khawarij, yang inti dari tauhid menurut mereka adalah tauhid dalam masalah syariat. Terutama Mu'tazilah sampai mereka dikenal di masa silam dengan gelar al-muwahhidun. Al-muwahhidun, para ahli tauhid. Sehingga sampai sebagian ulama ada yang mengingatkan wa idza sami'ta ar-rajula yaqul takallam bil tauhid washrah lit tauhid bicaralah masalah tauhid mari kita tegakkan tauhid kata beliau fa'lam annahu kharijiyun mu'tazili Hati-hati, dia itu Mu'tazilah Khawarij. Kok sampai demikian? Maksudnya adalah karena tauhid dalam kasus ini difahami dengan makna yang berbeda yang tidak pernah diajarkan oleh para para ulama. Tauhid sesuai dengan pemahaman mereka. Karena itulah hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid ini milik siapa? Milik semua umat Islam. Ini semua umat Islam. Apapun alirannya, mereka mengaku dirinya adalah ahli tauhid. Sampai pun orang Syiah sendiri, mereka mengaku ahli tauhid, menegakkan tauhid. Tauhid menurut Syiah. Termasuk orang Mu'tazilah, mereka juga menegakkan tauhid. Termasuk Ahmadiyah, mereka juga menyerukan tauhid. Semua aliran mereka menyerukan tauhid. Semua yang berkepentingan dengan ajaran Islam, mereka menganggap dirinya adalah ahli tauhid. Tapi tauhid dengan standar pemahaman mereka. Karena itu setelah kita memahami ini, maka kajian tauhid, kajian masalah tauhid itu sebenarnya kajian yang rinci, bukan kajian yang sifatnya global. Kalau Anda belajar tauhid tapi sifatnya masih sifatnya global Pokoknya yang penting tegakkan tauhid. Kalimat ini saja yang dibawa. Sampai diadakan parade tauhid. Kalau sifatnya seperti ini, maka ini belum tauhid seperti yang diajarkan oleh para ulama ahlu sunnah. Para ulama ahlu sunnah, mereka kalau belajar tauhid itu sifatnya rinci. Sehingga dalam mengkaji tauhid, orang tidak hanya tidak boleh hanya mengikuti kajian yang sifatnya umum. Kajian tauhid itu harus rinci. Sebagaimana kita ketika mengikuti kajian fikih itu tidak tidak umum. Pasti di situ butuh rincian. Hukum apa saja yang perlu kita pahami di sana. Seperti itu pula ketika kita melakukan kajian tauhid. Tapi masalahnya begini. Kita semua sadar tauhid adalah tujuan terpenting Allah menciptakan manusia. Namun mungkin begini hadirin dimakan Allah. Banyak di antara kita yang merasa bahwa hidup kita itu tidak banyak bersinggungan dengan masalah tauhid. Sehingga tauhid bukan menjadi kepentingan besar bagi kita. Makanya kajian tauhid ini jarang diminati oleh masyarakat. Ya, terbukti misalnya dalam forum ini kalau orang diajak ngaji tauhid itu banyak yang ngantuk. Ya. Itu efek dari kajian tauhid. Ini kalau kajiannya ekonomi syariat melek, Pak. Apalagi kalau sudah bahas masalah riba. Nah, semangatnya luar biasa. Pokoknya saya rodok pedes-pedes itu semangat. Tapi kalau yang dibahas masalah tauhid agak teoritis, ya, lebih banyak mikir, kayaknya kurang semangat. Karena itulah, padahal kajian tauhid ini sifatnya rinci. Memang semuanya butuh kesabaran. Dan ini mungkin salah satu di antara ujian terbesar Allah Mengapa ahli tauhid itu masih kurang Di tempat kita Para ustadz lebih banyak lebih suka mengkaji tentang masalah fikih keluarga, fikih muamalah, tentang masalah kajian yang sifatnya rodok nyelekit begitu ya. Sehingga membuat para hadirin tertarik. Tapi kalau kajian yang masalah tauhid yang rinci perlu banyak mikir. Nah, itu mungkin audien kurang tertarik. Karena itu hadirin dimakan Allah bersyukur kalau Bapak Ibu bisa bersabar mengikuti kajian masalah tauhid. Karena kajian masalah tauhid butuh rinci. Baik, kita lanjutkan. Muka Mukaddimah yang ketiga, syirik ada dua. Pertama syirik besar dan yang kedua syirik kecil. Dalil tentang adanya syirik yang dibagi menjadi dua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Mahmud bin Labid. Nabi SAW pernah mengatakan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Kalau para sahabat bertanya, "Wa masyirkul asgar ya Rasulullah?" Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Jawab beliau, ria. Syirik kecil itu adalah ria. Siapa yang ditakutkan mengalami ria ini? Siapa yang ditakutkan? Para sahabat. Coba kita perhatikan. Manusia yang imannya seperti gunung. Manusia yang takwahnya luar biasa pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murid-muridnya manusia terbaik, murid-muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditakutkan mengalami ria. Karena yang namanya penyakit hati itu bisa menyusup di setiap jiwa seseorang. Tidak pandang bulu siapapun dia, illa man rahimah rabbuh, kecuali orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit hati itu kalau kemudian muncul hanya sebatas lintasan, kemudian berusaha dilawan, maka dalam Islam tidak dihitung. Tidak dianggap sebagai akal. Tidak dinilai sebagai halal maupun dosa. Tapi kalau penyakit hati itu muncul dalam hati kemudian kita lawan malah banggakan muncul riak, kemudian tidak dilawan dibiarkan sejatinya maka diperindah itu ibadahnya. Maka semacam ini yang berpengaruh dan bisa menyebabkan amal itu batin Dari bahasanya penyakit batin semacam itu muncul dalam setiap orang adalah sabda Nabi saw dalam hadis ini. Para sahabat kata Nabi saw ditakutkan mengalami ria, padahal mereka adalah manusia yang imannya seperti orang yang imannya luar biasa yang tidak bisa kita bandingkan dengan masyarakat di sekitar kita. Dan di sini Nabi SAW mengatakan asyirkul asgor, adanya syirik kecil. Berarti di situ ada lawannya, di situ ada syirik besar. Kemudian apa beda syirik besar atau sebelumnya apakah syirik kecil itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sini ulama berbeda pendapat. Pertama mengatakan bahwa dosa syirik kecil yang dibawa mati. Dosa syirik kecil yang dibawa mati. Artinya apa? Sampai mati belum tobat. Pendapat pertama mengatakan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian pendapat yang pertama ini ulama yang mengatakan dosa syirik kecil tidak diampuni oleh Allah, mereka beda pendapat tentang bagaimana cara syirik kecil ini bisa hilang. Mereka sepakat bahwa orang yang membawa syirik kecil ketika mati tidak akan kekal di neraka. Dalam arti ada peluang untuk masuk surga. Cuman mereka beda pendapat bagaimana cara hilangnya. Yang pertama, syirik kecil ini bisa hilang dengan muazanah. Artinya ditimbang dengan amal. Ada orang yang punya dosa syirik kecil dibawa sampai mati, bisakah dosa syirik kecil ini hilang ketika dia punya amal yang besar? jawabannya memungkinkan selama amalnya besar. Ini pendapat Imam Abdurrahman bin Hasan, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penulis kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa orang yang memiliki syirik kecil tidak bisa hilang dengan amal. Tapi harus diadab terlebih dahulu. Dan ini pendapatnya Syekhul Islam. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni apabila dia disekutukan dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni ma duna dzalika. Dosa di bawah syirik. Duna di situ artinya di bawah, bukan selain ya. Duna di sini jangan diartikan selain karena kalau selain nggak nyambung nanti masih banyak dosa selain syirik yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Kemunafikan. Dan bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqina fid darkil asfal." Sesungguhnya orang munafik berada di keraknya neraka, di dasarnya neraka. Wa yaghfiru ma duna dan dia mengampuni dosa yang di bawah syirik lima yasha bagi siapa saja yang dia kehendaki. Kata Syekhul Islam, yang dimaksud ayyusyraka bihi, dia tidak akan mengampuni jika disekutukan. Di sini mencakup syirik kecil dan syirik besar karena sifatnya umum. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa syirik kecil adalah dosa yang tahtal masyiah, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana umumnya dosa besar. Dan ini pendapat Ibnu Qayyim Kemudian dohir dari pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan pendapat ash-shaukani dalam Nailul Autar. Mereka beralasan bahwa kata syirik dalam Al-Qur'an, kata syirik dalam Al-Qur'an maknanya adalah syirkul akbar, syirik besar. Sehingga lafaz syirik kalau ada dalam Al-Qur'an maupun hadis, maka harus kita fahami sebagaimana makna dohirnya makna tekstualnya yaitu syirik besar. Karena itu firman Allah innallaha la yaghfiru ayyushraka bih mananya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik besar. Wa yaghfiru ma tu nadzalika liman yasha dan dia mengampuni dosa yang di bawah syirik besar termasuk di antaranya dosa syirik kecil. Dan insyaallah inilah pendapat yang lebih kuat. Baik. Kemudian kita lanjutkan apa perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Perbedaan yang pertama, syirik besar menghapus semua amal. Ketika ada orang yang melakukan syirik besar, di usia berapapun, selama dia belum bertobat, maka semua amalnya tidak ada nilainya. Selama dia memenuhi persyaratan untuk keluar dari Islam. Sebagaimana Allah berfirman, "Lain asyrakta layahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Apabila engkau berbuat syirik wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini khitabnya sasarannya adalah orang terbaik Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kamu wahai Muhammad, apapun statusmu, kamu berbuat syirik, yaitu syirik besar, layah paton amaluka. Maka semua amalmu akan hilang, akan hangus. Walatakunanna minal khasirin dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Dan ayat ini menjadi landasan sebagian kelompok di masyarakat. Salah satu organisasi yang mereka mengkafirkan seluruh kaum muslimin di luar kelompoknya. Mereka mengatakan bahwa yang namanya ilmu itu harus mangkul dan mutasil. Kalau ilmu itu tidak mangkul, tidak mutasil, maka ilmu itu batal. Dan kalau ilmu itu batal, maka amal yang dilakukan oleh seseorang adalah amal tanpa ilmu. Dan amal tanpa ilmu statusnya batal. Ketika orang memiliki amal yang semuanya batal, maka dia berarti sama dengan orang musyrik. Sehingga logikanya dibalik. Logikanya dibalik. Amalnya batal sama dengan orang musyrik. Kalau di sini siapa yang musyrik, amalnya batal. Kalau dia amalnya batal, dia jadi musyrik. Jadi sholat ngentut, amalnya batal. Kalau terus-terusan ngentut, sholatnya semuanya batal, musyrik. Dan ini tentu saja akidah yang sesat. Mereka sebut dengan akidah MMM. Triple M. Apa itu? Musnad, mangkul, musnad, mutasil. Semua ilmu itu harus mangkul dari guru, harus bersanat, dan harus nyambung. Tahu aliran apa yang dimaksud? Paham ya? Taib. Saya tidak perlu menyebutkan merek. Nanti tidak ditangkap head speech. Kata Allah Subhanahu wa taala, syirik besar bisa menghapuskan semua amal. Di usia berapapun dia melakukannya, apapun statusnya, selama dibawa mati dan dia belum bertobat dan memenuhi syarat untuk keluar dari Islam, maka seluruh amalnya akan hilang. Berbeda dengan syirik kecil. Kalau syirik kecil hanya menghapus amal. Makanya orang yang berbuat syirik kecil tidak dihukumi keluar dari Islam. Karena hanya amal itu yang hilang. Dia masih punya amal yang yang lainnya. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allah tabaraka wa ta'ala" bahwa Allah berfirman. Namanya apa ini? namanya hadis Allah berfirman, "Ana aghnas syuraka syirki bi Aku adalah zat yang paling kaya untuk disekutukan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Maka siapa yang melakukan amal yang dia menyekutukanku dalam amalnya itu, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Baik. Bedakan antara al-qasdu dan niat. Maksudnya begini. Kalau ada orang yang beramal dan tujuan dia beramal adalah beribadah untuk selain Allah, maka ini hukumnya syirik besar. Tapi kalau ada orang yang beramal tujuannya beribadah kepada Allah, namun dengan motivasi untuk mendapatkan kebaikan dari makhluk, mendapatkan pujian dari makhluk atau digaji oleh makhluk, maka ini hukumnya syirik kecil. Itulah yang disebut dengan ria. Makanya ria itu tidak menyembah selain Allah. Bentuk ibadahnya persis seperti ibadah yang kita lakukan, persis seperti ibadah yang ada dalam syariat. Namun motivasinya, tujuan terbesar dia ibadah itu terkadang kecampuran tidak ingin mendapatkan pahala dari Allah, bukan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah namun ingin mendapatkan pujian dari makhluk. Dan itulah yang dimaksud dengan ria. Tapi kalau ada orang yang beribadah kemudian yang disembah selain Allah meskipun dia ikhlas murni untuk orang tadi statusnya syirik besar. Ada orang Nasrani yang dia menyembah Yesus sendirian, bisa nangis, nggak ada satupun orang yang lihat, khusyuk. Ikhlas atau tidak? Ikhlas atau tidak? Ikhlas. Dia ikhlas. Tapi dalam kondisi ini dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, syirik besar. Ada orang muslim yang dia menyembah Allah, dia sujud di hadapan Allah, kemudian berusaha untuk memperindah ibadahnya karena ada orang lain yang lewat. Maka ibadahnya sasarannya kepada siapa? Allah. Namun ada motivasi yang di situ mengurangi semangatnya untuk mengharap pahala dari Allah dan itu statusnya syirik kecil. Bisa dibedakan ya? Kemudian perbedaan yang kedua antara syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar menyebabkan pelakunya kafir setelah ditegakkan hujah, setelah ditegakkan dalil. Sedangkan syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya jadi kafir. Seperti tadi yang sudah kita singgung. Kemudian yang ketiga, pelaku syirik besar dibenci secara total, maka dia menjadi musuh Islam. Meskipun dia ngaku Islam, meskipun bahkan dia memiliki akhlak yang sangat terpuji. Karena orang kafir kalau kemudian dia keluar dari Islam, maka kita musuhi dia sebagai musuh agama. Sekalipun dia berbuat banyak berbuat baik kepada kita. Sehingga dia ketika mati tidak boleh kita doakan. Dan ketika mati kita wajib meyakininya kekal di neraka. Karena dia telah statusnya keluar dari Islam. Sebaliknya kalau syirik kecil maka dia dibenci sesuai dengan tingkatan dosa syirik yang dia kerjakan. Kemudian catatan berikutnya. Pertentangan orang musyrik terhadap ketiga jenis tauhid. Tadi tiga jenis tauhid apa saja yang pertama? Ini boleh saya pakai untuk tes korwil Pak ya. Korwil kuningan bisa jawab? Sudah datang belum? Oh belum. Oh Masya Allah. <laughs> korwil balik papan. Pesertanya paling banyak. Yang pertama syirik, yang pertama tauhid, rubiyah. Pengertiannya bagaimana? Mentauhidkan Allah terkait perbuatan Allah terhadap makhluknya. Yang kedua, diganti eh, yang jawab Korwil Korwil mana Pak? Banjarmasin Korwil Banjarmasin eh. Uluhiyah Pengertiannya mentauhidkan Allah terkait perbuatan kita kepada Allah. Yang ketiga tauhid Korwil Jogja. Pusing yang di belakang. <laughs> Ya. Mengesahkan Allah, mentahirkan Allah dalam nama dan sifat yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan lihat bagaimana sikap orang musyrikin terhadap tiga jenis tauhid ini. Yang pertama, untuk tauhid uluhiyah terkait kewajiban makhluk kepada hamba, orang musyrikin 100% menolaknya. Sehingga yang terjadi orang musyrik jahiliyah, mereka tidak mau memberikan ibadahnya hanya kepada Allah. Jadi mereka kalau beribadah bercabang. Sebagian ada yang diberikan untuk Allah dan sebagian ada yang diberikan untuk selain selain Allah. Kadang ibadahnya diberikan murni untuk Allah, kadang ibadahnya diberikan untuk selain selain Allah. Motivasi apa orang itu beribadah untuk selain Allah? Dia ingin yang diibadahi ini, sasaran ibadahnya ini memberikan keberkahan untuknya. Makanya dia memberikan pemujaan kepada selain selain Allah. Tujuan terbesar orang itu melakukan larung di laut. Keinginannya adalah agar yang dikirimi kepala kerbau, yang dikirimi sesajian, ini tidak ganggu manusia. Maka dia memberikan pemujaan kepada selain Allah, biar yang dipuja ini tidak ganggu manusia. Termasuk mereka yang sedekah bumi, nanam kepala kerbau, ada yang nanam kepala kambing kalau mau bangun jembatan dan seterusnya. Seperti itu pula yang dilakukan oleh orang musyrikin Quraisy. Jadi mereka tidak mau memberikan peribadatannya, kewajibannya hanya untuk Allah, bercabang. Karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka, "Qulu la ilaha Ucapkanlah la ilaha illallah, mereka mengatakan, "Aj'alal alihata ilahan wahida." Inna hadza la syai'un Apakah Muhammad mau menjadikan sesembahan itu hanya satu? Kita harus tinggalkan Roro Kidul, kita harus tinggalkan Mbah Petro. Nah, ini kalau Jawa Saya nggak tahu sirik ala Banjarmasin. Kita harus tinggalkan semua perbuatan kesyirikan semacam ini. Inna hadalah syayun ujab. Sungguh ini adalah ajaran yang sangat mengherankan. <clears throat> Maka mereka menolak ajaran untuk mentahwidkan Allah dalam masalah uluhiyah. Terkait kewajiban hamba kepada Allah. Yang kedua, dalam masalah rububiyah, <clears throat> dalam masalah rububiyah, mereka mengakui semuanya. Mereka mengakui bahasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Mereka juga mengakui Allah yang mengatur rezeki. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Nanti kita akan yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab Faidul Arba ayat yang disebutkan ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Qur'an tentang bagian orang musyrik masalah rupiah perbuatan Allah pada banyak. Orang musyrik jahiliyah mereka yakin satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rezeki hanya Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang lain. Makhluk gak mampu. Hanya saja di situ ada dua catatan. Yang pertama, bahwa yang dimaksud orang musyrik mengakui tauhid rupiah sifatnya adalah pengakuan secara umum. Karena dalam beberapa hal mereka juga terkadang melakukan pelanggaran dalam masalah tauhid rububiyah. Sebagai contoh dalam masalah memakai jimat. Mereka masih memakai jimat dan memakai jimat ini salah satu di antara pelanggaran dalam masalah tauhid rububiyah. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa jimat itu akan mendatangkan kebaikan padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengajarkannya. Sebagai contoh begini. Ada orang mau mendapatkan ilmu kebal. Misalnya ya. Kemudian dia gunakan cincin akik. Dia pakai untuk kekebalan. Ada enggak dalil bahasanya akik ini bisa menyebabkan orang itu jadi kebal? Tidak ada. Terus dari mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekebalan kepadanya? Berdasarkan keyakinannya. Bisa jadi itu terwujud karena Allah Subhanahu wa taala memberikan atau membuat dia semakin sesat, diujo, dibiarkan sesat atau bisa jadi digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan keyakinannya. Dan ini berarti dia berbicara tentang perbuatan Allah tanpa dalil. Allah tidak pernah melakukan perbuatan semacam ini tapi dia ngaku Allah pernah melakukan perbuatan semacam ini. Itulah yang dimaksud kenapa menggunakan jimat termasuk pelanggaran dalam masalah tauhid rububiyah. Yang kedua, mereka mengingkari hari kebangkitan. Padahal ini bagian dari tauhid rububiyah. Allah menghidupkan yang mati, itu tauhid apa? Rububiyah. Namun oleh orang musyrikin ini diingkari. Karena logika mereka tidak mampu untuk memahami ketika ada tulang yang sudah jadi tanah bisa dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai mereka mengatakan za'amal ladzina kafaru alla Orang-orang kafir meyakini bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi. Sampaikanlah wahai Muhammad justru sebaliknya. Latub'atsunna summa latunabbaunna bima amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Sungguh kalian akan dibangkitkan dan kalian akan dihisap dengan apa yang telah kalian kerjakan. Kemudian yang ketiga dalam masalah tauhid asma wa sifat orang musyrikin Quraisy mereka mengakui semua nama dan sifat Allah kecuali satu nama yaitu nama Ar-Rahman. Mereka menolak nama Ar-Rahman. Sampai ketika mereka mendengar Nabi SAW dalam sujudnya membaca Ya Rahman Mereka mengatakan Muhammad telah berbuat syirik Sehingga Wa idha qila lahumusjudu Rahman Qalu wa rahman Ketika diperintahkan kepada mereka sujudlah kepada Ar-Rahman Mereka justru mempertanyakan Apa itu Ar-Rahman? Anas Anasjudu lima muruna. Apakah engkau akan memerintahkan kami untuk bersujud kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya? Karena mereka menolak sifat atau nama Ar-Rahman. Yang mereka kenal dengan Rahman, jadi Rahman bagi orang musyrikin Quraisy itu adalah gelar untuk Musailamah Al-Kadzab. Musailamah itu sudah sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Musailamah itu digelari dengan Rahmanul Yamamah. Rahmanul Yamamah, pengasihnya penduduk Yamamah. Bani Hanifiyah. Itu yang diyakini oleh orang musyrik. Padahal Ar-Rahman termasuk salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah nama Ar-Rahman tidak boleh dimiliki dan digunakan untuk makhluk kecuali jika di situ disandarkan kepada Allah dalam bentuk ubudiyah seperti Abdurrahman. Kemudian selanjutnya yang keempat, orang musyrik di zaman ini lebih parah kesyirikannya dibandingkan orang musyrik di zaman jahiliyah. Ada beberapa alasan untuk pernyataan ini. Semoga ini bisa diterima. Yang pertama, <clears throat> orang musyrik di masa silam mereka berbuat syirik ketika dalam suasana ketika dalam suasana longgar, ketika dalam suasana lapang. Tapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau mereka melakukan tauhid ketika mereka dalam kondisi terjepit, dalam kondisi susah. Allah menceritakan faida rakibu fil fulki mukhlisina lahuddin. Apabila mereka naik di atas perahu, kemudian dia mengalami goncangan ombak yang sangat hebat, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan sehingga Tuhannya semuanya dilupakan. Kalau terjadi suasana seperti itu yang dia minta hanya Allah dan Allah. Yang dia panggil hanya Allah. Tidak sampai nyebut Lata, Uza, Mana dan seterusnya. Semua yang dilupakan. Falamma najahu minal barri idahum yusyrikun. Namun ketika mereka diselamatkan ke daratan, tiba-tiba mereka kembali berbuat syirik. Jadi mereka hanya berbuat syirik ketika apa? Ketika senang, ketika dalam kondisi lapang. Kalau pas susah, mereka tidak melakukan kesyirikan. Kalau orang musyrik di zaman kita, yang terjadi bagaimana? Susah senang mereka berbuat syirik. Bahkan semakin susah syirik itu semakin laris. Makanya dukun itu laris ketika apa, Pak? Orang punya banyak utang. Sehingga kerjasama antara bank kredit dengan dukun itu kerjasama yang selaras. Nah, Makanya kenapa banyak kredit yang dibuka itu tujuannya salah satunya adalah mempromosikan perdukunan. Ada hubungannya enggak? <laughs> Kalau kemudian banyak orang yang stres mikir utang, dukun makin laris. Orang ketika makin susah, orang ketika makin susah, maka dukun itu makin laris, kesyirikan makin merajalela. Bahkan sebagian besar orang e, berbuat syirik di kuburan, orang berbuat syirik di tempat-tempat keramat itu karena ketika mereka mengalami kesusahan. Makanya salah satu perbedaan mendasar yang menunjukkan bahwa syirik di zaman ini lebih parah adalah orang berbuat syirik di zaman ini mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi senang maupun susah. Berbeda dengan di masa silam. Kalau di masa silam syirik hanya dilakukan ketika di suasana lapang. Kemudian yang kedua, <clears throat> orang Quraisy mereka faham makna la ilaha illallah. Mereka ngerti kalimat tauhid. Karena itu ketika mereka diajak untuk ucapkan la ilaha illallah, mereka menolaknya. Lebih milih perang, lebih milih pisah dengan keluarga, pisah dengan saudara, lebih milih ngusir tetangganya daripada harus sampai mengucapkan la ilaha Coba kalau kita disuruh milih, pilih mana? Ucapan la ilaha illallah atau perang? Secara logika sederhana, orang itu akan milih Oh, tinggal ucapan la ilaha illallah apa susahnya? Kok sampai harus milih orang? Karena mereka sadar, ini kalau saya, saya sampai berani mengucapkan la ilaha illallah cuma nikah sini saja, maka ada konsekuensi besar yang saya lakukan. Sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha Kenapa? Karena mereka paham makna dan konsekuensinya. Berbeda ketika orang musyrik di zaman kita. Mereka berbuat syirik dan di tempat perbuatan syirik itu mereka melakukan tahlilan. Mengagungkan kuburan sambil tahlilan. Nah ini kan mau Mengucapkan la ilaha illallah di tempat mereka sedang melakukan kesyirikan. Karena itulah ada pernyataan yang sangat indah yang diucapkan oleh Syekh Muhammad al ini. La khaira fi rajulin Juhalu Quraisy A'lamu minhu bila ilaha illallah Enggak ada sisi baik seseorang yang orang bodoh Quraisy saja itu lebih paham tentang makna la ilaha illallah daripada dirinya. Ini salah satu di antara bukti bahwasanya orang musyrik di zaman ini lebih parah daripada orang musyrik Lima Kita tidak membahas orang Muslim Hindu, Pak. Kita tidak membahas orang Muslim Buddha. Kita tidak membahas orang musyrik Nasrani. Namun yang kita bahas adalah orang Muslim yang hatinya dan itulah yang kita kasih. Makanya saya dianggap saya bebas dari syirik yang saya tidak hidup tidak Buddha tidak Nasrani, betul. Tapi tunggu dulu, betul Anda tidak hidup tidak yang tidak Buddha tidak Nasrani. Tapi bisa jadi perbuatan Anda terjerumus dalam kesyirikan karena kita tidak memahami apa itu syirik, apa itu mana. La ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, orang musyrik Quraisy mereka berbuat syirik menyekutukan selain Allah hanya pada tiga objek. Yang pertama orang saleh. Jadi yang disembah hanya orang saleh. Seperti para nabi, para wali, kita kenal ada Lata, Uzza, Manat, dan itu adalah nama-nama orang saleh. Atau yang kedua, benda yang tidak bisa dihukumi soleh maupun jahat, seperti pohon, batu, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, sosok yang ditakuti yaitu jin. Seperti yang Allah ceritakan surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun al insi ya'uduna fi rijalin ini, jinni fazaduhu rahaqa. Ada beberapa manusia yang mereka minta perlindungan kepada jin, lalu membuat jin itu semakin sombong dan semakin jahat. Tafsirnya adalah sebagaimana kata Imam Abbas radhiyallahu bahwa ini kebiasaan orang musyrikin. Kalau mereka mau melewati sebuah jalan yang angker atau lewat di sebuah lembah yang tidak berpenduduk, maka terkadang sebelum mereka lewat mereka minta izin kepada bau reksonya kepada yang nunggu. Simba cucunya mau lewat, padahal nggak ada turunannya. Dia juga bukan satu truk. Tapi ini kebiasaan mereka. Sehingga sebelum lewat izin terlebih dahulu dan ada kasih saksian entah melempar telur atau membuang ayam atau yang lain. Dan ini ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Bapak Ibu bisa saksikan ada kebiasaan masyarakat kalau harus bunyikan klakson. Bunyikan klakson dulu baru lewat. Kenapa? Nyuwun sewu. Kepada yang punya tempat. Nanti kalau enggak ada ketabrak Nah di mana mana kan kita berjumpa dengan jin Dan jin tidak kelihatan Apakah di tempat lain terus kita tidak nyuwun sewu Padahal kita hidup di dunia ini bersama jin Dan bagian dari hikmah Allah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan manusia tidak punya jin Tidak bisa kita bayangkan kalau kita punya jin sesat itu bumi Tidak bisa punya jin saja sudah Merasa sesek apalagi tidak melihat jin ini yang normal. Makanya kalau ada orang yang yang kamu melihat sini bisa melihat sini berarti dia tidak normal. Allah mengatakan innahu yarawhum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya jin, iblis dan para tentaranya itu bisa melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi yang manusia tidak bisa melihat jin. Kalau ada orang yang ngaku bisa melihat jin, dia nggak normal. Makanya kalau ada kasus sih Pak, orang bilang itu indigo. Punya indera keenam Sebenarnya tidak ada Yang terjadi adalah jin menampakkan dirinya kepadanya Kita tidak mengatakan anak ini bersalah Karena dia tidak melakukan kesalahan Dia tidak melakukan dosa Cuma kalau terjadi peristiwa semacam ini Ini kelainan Namanya kelainan itu dirawat atau diobati Diobati Tapi kadang orang tua dibanggakan Ini dirawati Nanti bisa jadi calon Apa dukun eh, cilik bisa membuka lowongan pekerjaan baru, pengobatan alternatif, penghasilan baru untuk keluarganya. Bukan demikian. Ini tidak normal, seharusnya dihormati obati. Normalnya manusia tidak bisa menyaji. Karena itulah hadirin dimakan Allah Subhanahu Wa kita kembali ke pembahasan orang muslim di masa silam ketika mereka melewati sebuah tempat yang mereka anggap angker mereka pamit dulu dan mohon kita jangan ikut-ikutan seperti itu lagi. Kalau mau lewat lewat tahu kalau Allah. Sebagaimana kita meyakini di kanan kiri kita menajim, mungkin melakukan, mungkin mereka bisa mengganggu. Yakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat yang tujuannya tadi apa? Tugasnya apa? Menjaga manusia dari arah mana? Dari arah depan dan ya? belakangnya tadi kita singgung. Ada malaikat siang, ada malaikat Malam yahfadun lahu min amrillah menjaga manusia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbeda dengan orang musyrik di zaman kita. Orang musyrik di zaman kita, mereka menyebutkan Allah termasuk kepada objek yang 100% di orang jahat. Jadi di Jawa itu ada sebuah kuburan yang diyakini ini adalah uh, orang yang sakti mandraguna. Dulu jadi perampok yang tidak pernah kalah. Tapi kuburannya disembah. Itulah jadinya syirik di masa kita. Justru malah mereka memilih kuburan yang itu adalah orang bejat, orang sesat. Kemudian orang musyrikin Quraisy tidak menolak asma wa sifat selain nama Ar-Rahman, sementara orang di zaman kita ada yang menolak asma wa sifat Allah seperti Aqidah Jahmiyah. Yang kelima, orang Muslim di masa silam tidak ada yang menyekutukan Allah dalam masalah rububiyah. Sementara orang Muslim di zaman kita ada yang berbuat syirik kepada Allah dalam masalah rububiyah. Seperti keyakinan sebagian sufi yang mereka menganggap bahwasanya di alam ini ada empat wali. Ada wali kutub, ada wali gaus. Wali kutub ada dua, wali gaus juga ya. ada dua. Dan itu perbuatan syirik dalam masalah rububiyah. Wali kutub diyakini dia mengendalikan iklim, wali Gaus yang mengendalikan hujan. Padahal itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Orang ini Quraisy tidak pernah punya keyakinan seperti ini. Kemudian yang terakhir kita akan bahas sedikit tentang masalah ibadah. Maghrib sudah Delapan belas, lima belas, sepuluh menit bisa Allah tentang masalah ibadah Bapak Ibu di belakang Allah. Ibadah adalah sesuatu yang hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tugas asas, tugas pertama Allah ciptakan kita. Karena itu Allah mengatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya. Dan Rabbmu menetapkan untukmu jangan sampai kalian beribadah kecuali hanya kepada-Nya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti memberikan kewajiban kita kepada selain Allah dan itu syirik dalam masalah apa? Syirik dalam masalah apa? Uluhiyah. Kemudian catatan berikutnya. Sesuatu itu disebut ibadah jika dia dicintai oleh Allah. Mohon dicatat ini. Sesuatu disebut ibadah jika dia dicintai oleh Allah. Baik yang bentuknya mengamalkan perintah ada mengerjakan sholat, ada mengerjakan puasa, itu ibadah, dicintai oleh Allah. Atau yang bentuknya meninggalkan larangan. Ada anti riba, anti harta haram, meninggalkan sesuatu yang haram, makanan yang haram dihindari, termasuk tidak berbuat jahat, itu juga ibadah. Karena itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Islam memberikan pengertian ibadah dengan Ismun jami'un lima yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwal wal a'mal adh-dhahir wal batinah. Yang namanya ibadah itu satu istilah yang digunakan untuk menyebut likulli ma yuhibbu Allah, semua yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah al aqwal wal a'mal adh-dhahir wal batinah baik berupa ucapan maupun perbuatan yang lahir maupun yang yang batin. Kata kuncinya di situ apa? Dicintai oleh Allah. Baik bentuknya mengamalkan perintah atau menjauhi larangan. Karena itulah bentuk ibadah hanya ada dua. Kalau bentuknya mengamalkan perintah yang hukumnya wajib maupun yang sunnah, bentuk yang kedua adalah meninggalkan larangan, baik meninggalkan yang haram atau yang makruh. Sehingga yang perlu kita garis bawahi tidak ada ibadah dalam perkara mubah. Tidak ada ibadah dalam perkara mubah. Dan siapa yang beribadah dalam perkara mubah berarti dia terjerumus dalam bid'ah. Karena mubah itu sebenarnya bagaimana? Tidak dicintai maupun dibenci oleh Allah. Sehingga orang yang mengamalkan mubah tidak disebut mengamalkan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan satu hal. Kecuali jika sesuatu yang mubah itu kita lakukan dalam rangka membantu yang diperintahkan oleh Allah. Dalam rangka membantu mewujudkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad bin Jabal dalam pernyataan yang dikatakan oleh Bukhari, beliau mengatakan Inni la'ahtasibu naumati Kama ahtasibu kaumati Sesungguhnya aku mengharap pahala dari Allah dengan tidur yang aku lakukan Dengan tujuan apa? Agar bisa tahajud Kama ahtasibu kaumati Sebagaimana aku mengharap pahala dari Allah Dengan ibadah tahajud yang aku kerjakan dia mengharap pahala dengan tidurnya Karena tidurnya ini menjadi sebab untuk bisa trauma. Termasuk juga sabda Nabi SAW kepada Sa'ad bin Waqqas Beliau mengatakan Inna kalam tufiqa nafakatan Tabtagi biha wajah Allah Illa usir alaiha Setiap kali nafkah yang kau berikan kepada keluargamu Dalam rangka mengharap wajah Allah Maka engkau akan mendapatkan pahala Hatta Maka ja'al fi Sampai suapan makanan yang kau berikan kepada istri Kenapa? Karena semacam ini adalah bentuk memberikan kewajiban kepada keluarga. Sehingga bapak itu kerja, atau bapak-bapak ya, bapak kalau bekerja, yaitu pemasannya apa? Pekerjaan pemasannya apa? Mubah. Pekerjaan pemasannya mubah. Tapi jika ini kita lakukan sebagai cara untuk bisa mengamalkan yang diperintahkan oleh Allah itu memberi nafkah maka kerja yang kita lakukan statusnya berpahala, statusnya ibadah. Ini yang dimaksud beribadah dalam perkara mubah. Karena itu hadirin yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah mengamalkan yang mubah yang perlu kita hadirkan bukan di situ menjadikan mubah sebagai ibadah, tapi kita jadikan mubah ini sebagai pembantu untuk melakukan ibadah. Contoh orang yang mengamalkan mubah untuk ibadah. Ada sebagian orang yang meyakini kalau dia memakai pakaian tertentu maka dia mendapatkan pahala. Kalau nggak pakai pakaian itu tidak dapat pahala. Ini contoh ibadah dengan perkara yang membuatkan dan itu termasuk perbuatan bid'ah. Karena yang namanya memakai pakaian itu sifatnya mubah. Oh pakaian A, B, C, D yang penting tidak melanggar larangan ini sifatnya mubah. Kemudian catatan yang perlu kita lihat. Ada keterangan dari Imam Ibnu Qayyim Kata beliau ada ibadah dia kamalul dzulli ma kamalil mahabbah. Inti dari ibadah adalah berusaha untuk merendahkan diri kepada Allah secara sempurna maka kamalil ibadah dan berusaha mencintai Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Artinya ibadah itu harus ada unsur merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang dimulakan Allah sebuah ibadah bisa terhitung ibadah jika di situ terpenuhi dua hal. Yang pertama dilihat dari unsur fisiknya, unsur fisik ibadah ini haruslah amalan yang dicintai oleh Allah bisa bentuknya amalan yang diperintahkan baik wajib maupun sunnah. Yang kedua, motivasi orang yang mengerjakannya di situ harus ada unsur menundukkan diri dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah satu ini tidak ada, jika salah satu ini tidak ada, maka berarti ibadahnya tidak dinilai sebagai ibadah. Sebagai contoh, ada orang yang beribadah kepada Allah Unsur dohirnya memenuhi syarat Dia melakukan ibadah sesuai dengan Yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Yang dicintai oleh Allah Melakukan sholat atau puasa Tapi ketika dia melakukannya Tidak ada sedikit pun unsur untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada unsur merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dinilai ibadah atau tidak? Tidak. Ini bahkan bisa jadi statusnya sebagai mak maksiat. Seperti yang terjadi ketika ada orang yang berbuat riak. Ya. Dia beribadah tapi untuk mengagungkan dirinya, bukan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, ada orang yang dia beribadah kepada Allah dengan penuh pengagungkan Allah, khusyuk untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dengan cara yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah. Disebut ibadah atau tidak? Tidak. Ada orang yang dia menari mabuk cinta. Ya. Berputar-putar sambil berzikir. Dia merasa sangat khusyuk dan sangat dekat dengan Allah sampai bisa nangis. Ibadah atau tidak? Tidak ibadah. Meskipun dia khusyuk ketika itu. Meskipun dia meyakini saya menundukkan diri saya dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kamu kerjakan bukan untuk Allah. Atau orang Syiah yang dia mencambuk-cambuk dirinya sampai keluar banyak darah. Dan dia lakukan itu dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah atau tidak? Tidak. Bahkan ini adalah perbuatan maksiat. Karena itulah dua unsur ini pertama dia diperintahkan oleh Allah, yang kedua dia ada unsur ketundukan kepada Allah harus ada dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Wallahu alam mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah sebelum kita mengkaji tentang qaidul arba karena isinya hanya empat kaidah sehingga insya Allah nanti pembahasannya tidak lama cukup untuk waktu dari mulai maghrib sampai jam 8 semoga Bapak Ibu diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkajinya sampai selesai karena sekali lagi tantangan besar dalam belajar tauhid adalah ngantuk dan kurang menarik